Baik. Masuk pada halaman 23. Qala Syekh Al-Imam Al-Auhad telah berkata Syekh Al-Imam Al-Auhad pilihan satu-satunya. Al-Bari Al-Mahir Al-Zaki. Bisa dikatakan Al-Bari Al-Hafiz juga Hafid julukannya terlihat Al-Mutkin yang mungkin hafalannya. Aimaduddin, tiang agama. Abul Fida, Ismail bin Khatib Abi Hafiz Umar. Itu Ismail bin Umar. Bapaknya seorang khatib. Nah, kunyahnya Abu Hafiz. Nah, Hafiz Abi Hafs Umar bin Kathir Asy-Syafi'i rahimahullah taala semoga Allah merahmatinya wa radiya'an bolehkan di sini untuk mengucapkan radiya'an sebagai bentuk doa nah, iya. doa ya, bukan hanya sebatas para sahabat yang diucapkan dengan radhiyallahu taala anhum ajma'in tapi para a'immah kalau ditujukan untuk doa dia dibolehkan. Alhamdulillah segala puji bagi Allah alladzi iftataha kitabah bil yang telah membuka kitabnya dengan pujian pujian yang hakiki hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala nah walaupun di sana ada pujian-pujian yang diberikan kepada orang lain atau kepada makhluk yang lainnya. Akan tapi pujian yang hakiki yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala, pujian yang sebenar-benarnya. Faqala alhamdulillahi rabbil alamin. dimaksud pada pembahasan pertama pada surah Al-Fatihah. Nah, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pemurah lagi maha penyayang Maliki yaumiddin yang menguasai hari pembalasan Wa qala ta'ala alhamdulillah segala puji bagi Allah dimulai lagi dengan at-tahmid alladzi anzala ala abdihi al-kitab yang telah menurunkan kepada hambanya alkitab. kitab walam yaj'al lahu 'iwaja dan Allah tidak menjadikan Nah, hal itu adalah eb eh, bengkok, qayyima sebagai bentuk nah peringatan yang lurus atau ta'lim wa qayyim bentuk pelajaran yang lurus nah liung liyunzira sang syadida untuk memberikan peringatan dengan azab yang sangat pedih milladunhu dari sisinya dari si Allah Subhanahu wa taala. Wa yubashshirul mu'minin dan memberikan kabar gembira kepada kaum mukminin. Alladzina ya'maluna shalihat yang mereka itu melakukan amalan yang soleh. Annalahum ajran hasana bahwasanya bagi mereka itu pahala yang baik. Nah, makithina fihi di mana mereka akan tinggal di dalamnya. Dusta, jannah abada selama-lamanya. Wa yunziral ladina. dan nah memberikan peringatan kepada alladzina qalu yang mereka mengatakan Allah walada menjadikan Allah nah memiliki anak Sebagaimana siapa? Orang Yahud, orang Nasara. Nah, yang menjadikan dan Allah yang memiliki anak lam yalid wa lam yulad ma lahum bihi min min ilm mereka tidak memiliki ilmu wala li abaihim dan bapak-bapak mereka juga tidak memiliki ilmu kabarat kalimat nah kabarat kalimat yang takhruju min afwahim sungguh besar perkataan yang keluar dari mulut-mulut mereka iyakuluna illa kajiba bayang mereka ucapkan itu merupakan bentuk kedustaan kecuali nah merupakan bentuk kedustaan nah ini Allah Subhanahu wa taala memulai dalam ciptaannya dengan alhamdulillah sana kemudian juga al-hafid di sini memulai kitabnya dengan as-sana pun hadis kullu amrin ribain la yubda bila hamdulillahi rabbil alamin wa setiap perkara yang tidak dimulai dengan alhamdulillah rabbil alamin hadisnya adalah muttarib sebagian kullu amrin la yubda bi bismillah, sebagian kullu amrin bi balin la yubda bilhamdulillah terjadi ittirab. Waftataha khalqu ham dan beliau juga mulai dengan ciptaannya dengan pujian. Qala ta'ala maka Allah SWT berfirman Alhamdulillahilladzi Segala puji bagi Allah yang khalaqas samawati wal ard, menciptakan langit dan bumi. Wa ja'ala adh-dhulumati wan nura. Menjadikan nah, kegelapan dan keterangan. Jadi gelap dan terang. Thumma alladhina kafaru بربهم rabbihim ya'dilun. Kemudian orang-orang kafir setelah itu mereka melakukan kesyirikan. Ayyusyrikun Nah, ketika Allah sudah menciptakan langit dan bumi sisi sittati ayam dalam tempo enam hari. Kemudian juga menjadikan terang dan gelap dan perputaran enam siang dan malam dan lain sebagainya. Yang mereka juga meyakini bahwasanya Allah sebagai zat yang paling berhak untuk nah diakui tentang tauhid rububiyah namun mereka di samping mengetahui hal demikian tetap melakukan kesyirikan thummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun waqtatamahu bil ham demikian juga nah menutupinya dengan pujian wataral malaikah kamu lihat mereka hafina min haulil arsh. Berkeliling, nah di sekeliling arsh. Mereka berada di sekeliling arsh. Yusabbihuna bihamdi rabbihim. Yang mereka semuanya tasbih. Nah, yang mengucapkan pujian kepada Rabbnya. Wa kudhiya bainahum bilhaq. Dan diputuskan di antara mereka itu dengan keadilan, dengan kebenaran. Wakil alhamdulillah rabbil alamin. Kemudian dikatakan alhamdulillah rabbil alamin. Di antara ucapan mereka dengan tahmid. Ini para malaikat. Ya'sunallaha ma amrahum wa yaf'aluna ma yu'marun. La ya'sunallaha ma amrahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak bermaksiat kepada Allah dan mereka melakukan segala apa yang Allah perintahkan kepada mereka ini para malaikat. Walihada qala ta'ala wa huwa Allahu la ilaha illahu. Dan dialah Allah. Tidak ada sembahan yang hak yang panas disembah kecuali Dia. Lahul hamdu fil ula wal akhirah. Baginya segala puji baik di awal maupun di akhir. Walahul hukm dan baginya juga hukum. Wa ilaihi turja'un dan kepadanya mereka semua dikembalikan. Karena qala ta'ala antum melihat di sini Al-Hafidh menyebutkan tentang tahmin dari beberapa ayat menunjukkan tentang kuatnya hafan beliau dan tidak ada di situ nah mengambil dari kitab ini, dari kitab ini tidak ada. Nah, sebagaimana gurunya juga Syekhul Islam Taimiyah. Beliau mengarang berbuku-buku penuh dengan dalil kitab sunnah tanpa melihat buku-buku yang lainnya. Menunjukkan tentang kuatnya hafalan Nah, dalam begitu cepatnya apa daya ingatan sehingga berbeda keadaannya beda dengan kita mungkin sepanjang umur tidak bisa mengimbangi bagaimana kalangan dari Imam Al-Hafiz Ibnu Katsir atau Syekh Islam Timiyah dalam tempo yang sangat singkat. Nah, penuh dengan al-adillah kitab wa sunnah. Makanya di sini dibutuhkan semua saja tidak kecuali. Nah, harus memiliki hujjah al-adillah kitab wa sunnah merupakan kunci utama. Nah, ya walaupun tidak bisa menghafal dipaksa untuk bisa menghafal. Karena ini kunci kunci agama Alkitab wa sunnah ma'rifatuddin Islam bil adillah. Mengetahui agama Islam itu dengan dalil. Nah, jadi antum lihat dari permasalahan ini saja. ini kalau seorang itu bisa hafal di sini, mengambil sekian bisa untuk satu muhadharah. Nah, ini eh, tidak perlu. Nah, kalian harus bahas ke sana kemarin tidak siap. Lihat sebentar, pergi. Nah, muhadharah kalau memang dibutuhkan untuk melihat. Nah, kalau anda sudah sesuai dengan ada yang apa sesuai dengan hafalannya. Nah, Ya tidak sebagaimana dai-dai karbitan ketika ditunjuk untuk menghadir suatu waktu, maaf saya tidak siap, saya belum meroja. Nah, ya bukan demikian keadaannya. Nah, Baik. Kama qala ta'ala alhamdulillah. Dan sebagaimana firman Allah SWT Alhamdulillah segala puji bagi Allah alladzi lahu ma fis samawati wal wa ma fil ard. Nah, nah baginya apa yang ada di langit dan di bumi. Wal hamdu fil akhirah dan baginya pula pujian. Nah, di akhirah. Wa huwal hakimul khabir. Dan dia telah zat yang maha bijaksana. Lagi enam bisa diartikan khabir mengetahui segala sesuatu. Falal hamdu fil ula wal akhirah dan dia Nah, jadi kepunyaan lah, kepunyaan dialah segala pujian baik nah ula wal akhir di awal ataupun di akhir di penutupan ayat fi jami ma nah khuliq wa ma huwa khaliq jadi semua apa yang diciptakan dan apa yang Allah nah hendak ciptakan di situ huwal mahmudu fi dzalika kulli dia adalah yang dipuji di semua ada segala sesuatu. Kama yaqulul musalli sebagaimana seorang yang melakukan salat mengucapkan Allahumma rabbana lakal Ya Allah. Nah, Rabb kami kepada nah, milikmu lah segala pujian. Nah, lakal hamd. Milik kamu lah segala pujian. Bahwa milik engkau lah segala pujian. Mil'us samawat wa mil'ul ard. Boleh mil as-samawati wa mil'al ardi boleh mil'u atau mil'a. enam enam sepenuh langit dan sepenuh bumi wa mil'u masyi min syai'in ba'd dan segala apa yang engkau kehendaki dari segala sesuatu setelahnya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim di, di bawah situ hadis Abdullah bin Abi Aufa. Nah, alhamdulillah kan sudah ada tinggal nulis sahabi. Nah, Saya waktunya mepet sekali. Sekali karena jam 1 harus bikin dars. Nah. At-tahmid al-hakiki la yakunu illa Andang-andang ya Aba Ubay At-tahmid al-hakiki la yakunu illa illa liman Anda ya tarik Bagaimana tidak faham Ismail? Pujian yang hakiki tidak pantas kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, Luqman. al Nah, Ismail bin Umar bin Kathir. Nikah dengan siapa? Zainab ini anak siapa? عندك الوهاب Hafid al-Mizzi. Nah, jadi guru sekaligus mertua. Nah, waktunya. Insya Allah.